Inilah PT Kalijaga Citra Budaya Suara 98,5 FM KCBS Radioku Inspirasi Spirit Hati Religi Inspirasi motivasi. 98,5 FM KCBS Radioku Inspirasi Spirit Hati Benang Merah Program kajian bersama Buya Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui line telepon dan SMS. Benang Merah hanya di Radioku. Inspirasi Spirit Hati. لك أول مرجع يا من رب problematika umat akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui line telepon dan SMS. Benang Merah hanya di Radioku. Inspirasi Spirit Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd Sahabat radioku 98,5 FM Cirebon Inspirasi Spirit Hati Alhamdulillah senangnya pada pagi hari ini kembali Saya Alzan Fauzan dan ditemani oleh Hadi Dumairi ah, Kembali dapat menjumpai sahabat semua tentunya dalam satu program acara yaitu benang merah satu program yang membahas tentang fatwa-fatwa ulama terdahulu yaitu tentang halal haram sunnah bid'ah dan yang lainnya yang tentunya bersumber dari Quran dan hadis yang telah ditetapkan oleh para ulama-ulama kita terdahulu dan sahabatku di program ini juga sahabat bisa ikut berpartisipasi atau berinteraktif dengan kami yaitu pada sesi tanya jawab nanti baik yang ingin bertanya maupun menambahkan dari apa yang akan yang di kita bahas pada pagi hari ini yaitu melalui line telepon kami di 0231 252 2549 atau di layanan SMS di 081321461079. Iya. Dan sahabatku insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema ya Kang Ade ya. Ya. Yaitu tentang zakat. Zakat ya. Ya. Nah, zakat ini mungkin mac banyak macamnya Kang Ade. Iya macam-macam. Uh. Terutama nanti karena kita akan menghadapi bulan Syawal bulan itu Syawal ya. Uh. yang tentunya ada nanti zakat Mm -mm. fitrah zakat fitrah ya, ya artinya juga, kita nanti juga mungkin diantara pembahasan kita adalah uh, siapa saja mungkin yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu uh, iya. dan juga mungkin uh, <clears throat> kapan waktu wajibnya kapan waktu wajibnya gitu kan ya iya. waktunya dari mulai kapan sampai dengan kapan dan juga mungkin bisa hmm. dikupas tentang zakat yang masih diperselisihkan apakah wajib atau tidak seperti hmm. zakat profesi itu kan kadang zakat profesi sering ya. kita uh, mendengar itu uh, apakah benar-benar ada atau tidak uh, gitu. dan mungkin juga terkadang juga ada yang bertanya tentang apakah setelah kita setiap bulan dipotong pakai uh, zakat profesi kita terus apa kita juga wajib menzakati lagi oh Dan gitu. jadi <laughs> gitu. prakteknya yang berjalan, dalam prakteknya banyak bertanya. banyak sudah ada potongan untuk zakat gitu iya ha, ha, ha. tetapi itu tanpa persetujuan atau dengan persetujuan dengan persetujuan tentunya oh iya. gitu dan baik sahabatku tentunya uh, pembicaraan kita pada pagi hari ini seperti biasa kita akan ditemani oleh narasumber kita yaitu guru kita Buya Yahya dari Pondok Pesantren Al Bahjah atau Lembaga Pengembangan Dakwah Al Bahjah. Alhamdulillah beliau saat ini sudah berada di studio bersama kita semua sahabat dan mari kita sahabat dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, bagaimana kabarnya beliau ya, pagi hari ini? sehat. Semoga para pendengar semua juga senantiasa amin. dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga Ramadan ini benar-benar secara lahir dan batin itu sehat amin. tanpa berat melaksanakan ibadah tapi pahala hmm. tetap melibatkan. Baik baik uh, sahabatku mm hmm tentunya kembali kami ingatkan kepada sahabat semua sahabat juga bisa berinteraksi dengan kami untuk bertanya maupun menambahkan dari apa yang kita bahas pada pagi hari ini yaitu lewat line telepon kami di 0231 252 2549 atau, atau bisa juga melalui SMS di ya. 081 321 461079 Baik sahabatku semua Eh, juga kami beritahukan juga kepada sahabatku semua untuk bisa ikut gabung ya bagi sahabatku yang mungkin saat ini baru stay tune di sahabatku semua bisa ikut bergabung dengan SMS terku kami Bu ya, ya yaitu dengan cara ketik reg titik nama titik kota tempat tinggal titik usia ya kami ulangi Anda bisa ketik reg titik nama titik kota tempat tinggal titik usia misalkan contoh ini yaitu rek titik ozan titik cerbon titik 37 hmm, dan kirimkan ke 08 988 988 765 ozan ulangi di 08 988 988 765 dan sahabatku untuk SMS ini adalah bukan SMS premium ya jadi sahabatku tidak akan terkena biaya apapun alias gratis ya jadi cepat bergabung dengan uh, eh, SMS, uh, eh, SMS Center bu ya uh, eh, karena anda akan mendapatkan uh, jadwal majelis Alim guru kami Yaya Yahya dan juga tausiah tausiah dari beliau langsung dari beliau dan dimana langsung di HP sahabatku semua. Baik sahabatku sebagai uh, acara yang pertama atau sesi yang pertama yaitu penjelasan tentang tema pembahasan kita pada pagi ini yaitu tentang masalah zakat dan akan disampaikan langsung oleh guru kami Buya Yahya ya, kepada beliau kami persilahkan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi asbagha lana an-ni'ama wa sahala lana subula حصولها وقال لئن شكرتم لأزيدنكم لأزيدنكم فبشكره تزداد النعم صلاة الله وسلامه على أفضل الأنبياء والمرسلين حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد kita harus senantiasa mensyukuri nikmat Allah dan diantaranya adalah disyariatkannya zakat sebab zakat tidak wajib kecuali bagi yang punya artinya orang fakir tidak ada zakat dan zakat ada dua zakat harta untuk membersihkan harta dan zakat jiwa untuk membersihkan jiwa kita zakat harta atau zakat mal ada sendiri pembahasannya zakat fitrah ada sendiri pembahasannya kalau zakat mal disesuaikan dengan kepemilikan harta adapun zakat fitrah adalah bagi semua kepala orang yang merasa dirinya manusia besar kecil kaya melarat pejabat rakyat sehat dan sakit gila sama semuanya wajib mengeluarkan zakat fitrah Nah, adapun tadi yang disinggung dalam mukaddimah terlalu banyak tentunya pembahasan jika itu semua harus dibahas. Mulai dari yang namanya zakat profesi, zakat ini memang ada itu semua memang perlu dibahas. Tetapi kami ada yang lebih perlu adalah tentang penyaluran zakat. Penyaluran zakat karena barangkali yang mendengar suara ini para asatid PKM masjid dan lainnya yang punya kewajiban di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk membagikan zakat karena mereka adalah diamanati untuk mengumpulkan zakat. Tentunya di sana harus ada ilmu-ilmu di dalam membagi zakat supaya kita tidak salah. Mulai dari mengambil hingga mengeluarkan semuanya harus ada ilmunya yang tidak kita akan salah zakat fitrah yang diwajibkan yang diwajibkan kepada kita adalah dari makanan pokok yang kita makan dan waktunya adalah seseorang menjadi wajib melakukan membayar zakat fitrah adalah jika ia mempunyai kelebihan dari apa yang harus yang bisa dimakan di hari raya itu. Syarat yang pertama, syarat yang kedua, orang tersebut menemui bagian dari Ramadan dan bagian dari hari raya. Jika tidak menemui dua-duanya, mati sebelum Ramadan nggak wajib zakat. Atau menemui Ramadan saja tapi tidak menemui lebaran, maka tidak wajib zakat fitrah. Seperti orang yang mati sebelum maghrib menjelang lebaran hmm. berarti dia menemui Ramadan sampai 29 tapi besok hari raya kok sebelum maghrib sudah meninggal maka tidak wajib mengeluarkan zakat, fitrah nah, tapi kalau meninggalnya habis maghrib habis buka buka terakhir Ramadan berarti sempat menemui bulan apa bulan ah, lebaran syawal syawal maka dia sudah wajib zakat fitrah atau lahirnya sebelum maghrib maka dia menemukan dua karena lahirnya di bulan Ramadan baru beberapa menit dia masuk hari raya. Maka saat itu dia telah wajib mengeluarkan zakat fitrah tentunya bagi walinya. Intinya semacam itu. Adapun zakat fitrah itu kadarnya adalah tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Semuanya dikira-kira. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Diperkirakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dan Imam Muslim rahimahullah taala disebutkan di situ anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al fitri mewajibkan zakat fitrah fi ramin ramadhana di bulan Ramadan ala nasi kepada manusia so'an satu so' min tamrin dari tamar kurma au so'an satu so' min syairin dari gandum ala kulli hurrin kepada setiap orang yang merdeka au abdin atau budak au dzakarin laki-laki unta atau perempuan minal muslimina dari yang beragama Islam. Jadi beragama Islam saja syaratnya. Nah, di sini takarannya adalah satu sok. Dan satu sok ini ukuran Arab. Berapa terjemahannya dalam bahasa kita? Satu sok dijelaskan oleh para fukoha Satu sok itu adalah empat mood empat mood itu perkiraannya adalah satu genggam satu genggam tanah saat satu genggam tangan tangan yang normal bukan tangannya orang yang cacat lalu kecil tangannya atau tangannya orang yang tubuh tidak normal sehingga gede sekali Besar. tidak jadi tangan normal itu kalau kita ambil empat kali itu jadinya satu sok nah, kemudian untuk mempermudah dan memang begitu jadi tidak usah pusing kalau suatu ketika kita di tengah hutan ya hmm. hidup di tengah hutan mau zakat fitrah tidak usah gara-gara mencari timbangan nggak ada lalu nggak nggak zakat, zakat fitrah <laughs> sebab aslinya hanya cukup dengan genggaman itu saja akan nah, tapi sudah dihitung oleh para ulama terdahulu khususnya di Indonesia juga sehingga itu sudah disimpulkan dalam bentuk gram boleh Biarpun di negeri Arab sana yang masih ada sok ternyata langsung praktis karena orang tidak familiar, tidak terbiasa dengan kalimat sok. So. Memang pakai keil Ada. Akan tapi pakai timbangan ada, akan tapi mereka lebih biasa sudah umum di dunia ini adalah dengan kilo. Sehingga sudah diterjemahkan bahwasanya satu mut itu antara 6 sampai 6,7 on. Perbedaan di sini. Sebab aslinya tidak ada on-onan itu maka tidak ada masalah kalau kita ngambil 6 on boleh kalau 6,7 dan ini paling besar maka selama ini kita menyebut 6,7 kenapa sebab paling banyaknya orang ah di antara orang yang berbeda pendapat yang paling besar adalah 6,7 hmm. ada yang mengatakan 6 on ada yang mengatakan 6,4 ada yang mengatakan 6,5 ada yang mengatakan 6,7 maka setelah ini yang kami sebar adalah 6,7 Saya ngambil yang agak gede dikit Supaya tidak terlalu nah, Apakah ini dolim kepada uh, orang yang membayar zakat? Semoga tidak, karena ini semua perkiraan. Hmm. Ulama mengatakan 6,7. Jadi satu mut itu 6,7, tolong dikalikan. 6 ambil saja 6,4 jadinya 24. Yeah. Kalau 6,4 6 on kali 4 menjadi 2 kilo, koma 2 kilo setengah, 2 kilo 4 on. Yeah. Kalau 6, kalau 6 6 6,4 kali uh, kali kali 4 kali 4 berarti menjadi 25,6 Jadi kurang lebih antara 2 kilo setengah, 2 kilo koma 4 atau 2 kilo koma 6, 27 kurang lebihnya seperti itu. Baik. Tidak sampai 3 kilo. Ya. Tidak sampai 3 kilo. 3 kilo. Baik. Jadi ini adalah perkiraan. Aslinya adalah pakai mutnya ini. Jadi itu adalah ukurannya. Dalam madhab Imam Syafi'i dikeluarkan beras. Dikeluarkan beras karena nasnya seperti itu adalah makanan pokok. Jadi waktu itu ini makanan yang disebut Rasul adalah makanan pokok. Jadi tolong ini barangkali kami tidak ingin panjang lebar di sini, kami ingin ada hal yang lebih penting untuk kami sampaikan pada benang merah ini adalah berkenaan bolehkah zakat diberikan ke pesantren, masjid dan kiai. Itu saja nanti sebetulnya yang kami perlu itu. Iya. Baik. Nah, itu adalah masalah zakat. Jadi pengambilannya Anda kalau Anda panitia masjid harus benar. Sekolah-sekolah kalau ngambil lah, kalau dibayar dengan uang bagaimana? Menurut mata Imam Syafi'i tidak boleh. Akan tapi barangkali untuk kemudahan karena sebagian orang sudah pakai dengan uang boleh diganti dengan uang menurut nah. mazhab Imam Abu Hanifah dan kita mengikutinya boleh karena itu bukan bukan orang-orang lemah. Imam Abu Hanifah adalah orang kuat, ya. Yeah seorang mujtahid maka kita boleh mengikuti dibayar dengan uang akan tapi tetap lebih baik dibayar dengan beras seperti yang dikukuhkan dalam madhab kita Imam Syafi'i tapi ingat di saat kita ganti dengan uang maka tidak boleh melebihi daripada nilainya beras. Kalau beras itu nilainya 4 kilo, 2 kilo setengah itu 20 ribu Mohon maaf kalau nilainya 20 ribu maka tidak diperkenankan melebihkan dari itu waktu kita mengambil. Biarpun itu orang miliarder, biarpun itu Pak Presiden, zakat hmm. fitrahnya tetap sama 2 kilo setengah. <laughs> Jangan mentang-mentang Presiden zakatnya satu kuintal, nggak ada itu. Haram kita mengambil duitnya Presiden dengan cara yang haram sama. Jadi nggak boleh gara-gara wani kiai. Sekolah favorit zakatnya 50 ribu. Jangan ngarang lah. Jadi memang urusan begini harus belajar juga. Karena mengambil haknya orang lain adalah haram. ha. haram. Jadi tidak diperkenankan seperti itu. Kemudian setelah pengambilannya benar, penyalurannya kemana? Anda jangan ngambil risiko kalau bayar. Selagi penyalurannya kurang jelas, Anda jangan taruh zakat di tempat itu. Mending Anda bagi sendiri. Ada sebagian tim yang mengumpulkan zakat tidak tahu dibawa kemana zakat itu. Bagaimana Anda akan merelakan kewajiban Anda dibawa kemana Anda nggak tahu? Nah, ini bermasalah. Tim diambil dari sini, lalu dibawa kemana? Bisa saja salah. Wong yang punya ilmu saja masih bisa kepleset, bagaimana yang tidak punya ilmu? Kiai dan ustadz saja bisa saja salah menyarah, menyalurkannya. Apalagi yang tidak punya ilmu, sehingga di manajemen ilmu ekonomi dibuat begini macam dengan akal-akalannya, sehingga tidak mengena. Kalau begitu seolah-olah belum bayar zakat dan percuma. Ini adalah musibah. Jadi penyalurannya harus benar. Nah, ini yang harus kita ketahui. Anda yang punya, ini termasuk bukan zakat fitrah saja, akan tapi semua zakat. Zakat mal juga harus jelas kemana Dijelaskan di dalam Al-Quran Inna masodakotul fukoro Itu sudah jelas Zakat itu adalah untuk orang fakir Wal masakin orang miskin Miskin Amilina alaiha Orang yang menangani pengambilan dan pembagian zakat muallafah wal muallafati qulubuhum orang yang baru masuk Islam bukan 4 tahun mualaf terus enggak mualaf itu hanya setahun sebulan dua bulan tiga bulan sampai kuat imannya selesai bukan 10 tahun masih mualaf enggak ada mualaf 10 tahun itu <laughs> ini masih dikasih zakat terus enggak mualaf itu adalah beberapa tahun awal-awal tahun saja bisa saja bulanan Ofir Rikov orang yang mau yang berbeda ber, apa budak yang merdeka tapi diberi kesempatan sama tuannya, beda yang belum merdeka diberi kesempatan oleh tuannya untuk membayar dirinya. Nah, mukatab masnya Kalau kau bisa membayar segini kamu merdeka ini. Sekarang sudah tidak ada ini. Wal gharimin orang yang punya utang, wa fisabilillah orang di jalan Allah, ibnis sabil orang yang terputus di tengah jalan nggak punya bekal. Itu semua faridatan minallah, wajib pembagiannya kepada mereka. Allah alimun hakim. Allah Maha mengetahui dan Maha bijak. Nah, ini zakat itu diberikan kepada yang berhak. Kalau fakir miskin sangat jelas. Fakir miskin sangat jelas. Ayah ya, fakir miskin itu sangat jelas orang yang tidak punya gaji cukup untuk kebutuhannya, bukan orang boros ya. Orang ukuran normal gajinya tidak cukup untuk kebutuhannya maka dia adalah termasuk orang fakir atau tidak punya penghasilan, dia adalah orang fakir dan miskin. Nah, sekarang permasalahan yang saat ini perlu kami hadirkan adalah lah ini. Pedang merahnya adalah di sini. Bolehkah kita membayar zakat ke pondok pesantren, ke masjid-masjid, kemudian ke sekolah, kia, sekolah ke kiai-kiai? Jawabnya adalah sangat jelas tidak boleh. Yang memasukkan pemba zakat dibayarkan ke masjid-masjid, kiai, madrasah, sekolahan, rumah sakit dengan kalimat fisabilillah ini adalah bertentangan dengan apa yang dikukuhkan para ulama-ulama terdahulu. Sudah dikatakan sebagai ijma ulama bahwasanya fisabilillah di situ adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Memang makna fisabilillah itu luas, tapi dalam Al-Qur'an itu bukan dimaksudkan makna yang luas urusan zakat. Biasanya kalau visabilillah itu ada korinahnya Itu makanya disesuaikan dengan korinahnya Tapi kalau mutlak tidak ada korinah kalau tanpa korinah khaliyah minal korina yang tidak ada korinahnya, korinah itu adalah indika apa petunjuk bahasanya itu adalah untuk makna jihad apa. Selagi tidak seperti itu maka yang dimaksud adalah jihad di dalam peperangan. Ini banyak seperti Ibnu Hubeirah dari madhab Imam Hambali menukil ijma yang demikian itu. Kemudian masih banyak yang mengatakan ini adalah ijma ulama bahwasanya uh, zakat itu diberikan kepada fisabilillah itu adalah orang yang berjalan yang berjuang di jalan Allah. Nah, memang secara makna fisabilillah itu lebar sekali. Semua kegiatan yang menuju kepada Allah itu adalah fisabilillah. Akan tapi para ulama tidak pernah memaknai kecuali jihad di jalan Allah. Dan memang lucu kalau orang memperlebar masalah zakat ini. Sehingga kalau disebut semua visabilillah Allah boleh menerima zakat. Ini aneh. Sebab fisabilillah bayangkan orang mencari nafkah disebut oleh Allah sebagai orang fi fisabilillah. Fisabilillah. Mau melaksanakan ibadah haji fisabilillah. Zakat saja besok untuk ngajikan si A si B. Memang ada pendapat dari Imam. Jadi orang berjuang ya, berjuang untuk keluarganya fisabilillah. Orang mencari halal fisabilillah. Orang menjauh dari yang haram fisabilillah. Nah, semuanya. Jadi ada kalau dibuka begitu habis ini semuanya tidak akan tersisa. Orang fakir nggak dapat nih. Maka ini sudah sangat jelas kita tidak pernah um, menghadirkan satu pemahaman di sini kecuali kami nukil dari para ulama-ulama terdahulu. Jadi tidak bukan dikatakan bisa bila diperlebar sampai masjid dan sebagainya tidak ada. Mohon maaf barangkali yang mendengar ini adalah para ustadz, para ustadz. Kita bisa mengambil tek-tek dari tek-tek yang sangat akrab dengan masyarakat kita. Apa yang kita inginkan dari tek-tek itu? Dari kitab yang paling dekat Fathul Qorib dengan syarahnya. Syasyah Becuri Fathul Mu'in dengan I'anatul iya Talibinya atau melangkah lagi kepada kitab Umdah Umdah itu kitab sandaran kitab pokok seperti uh, Minhajul Talibinya Syekh Imam Nawawi itu coba dilihat semuanya dan surahnya yang sangat banyak Tuhfatul Muhtaj Muhni Muhtaj dan Hayatul Muhtaj semuanya bisa dilihat bagaimana mereka waktu menerjemahkan Fisabilillah itu Fisabilillah semua adalah orang yang berada di medan laga jadi tidak ada itu diperlebar kepada masjid, apalagi kiai. <laughs> kalau kiai mau nerima zakat, kiai yang melarat, iya. Tapi kalau kiai yang kaya, kiai cukup nggak boleh, tidak diperkenankan. Maka di sini harus Kalaupun ada pendapat misalnya Selama ini kita dengar Ada seorang alim dari madhab Imam Syafi'i Namanya Qafal Asyashi Ini Qafal Kabir itu Qafal Asyashi mengatakan bahwasanya uh, Boleh diberikan kepada uh, kepentingan-kepentingan umum seperti pengkafanan mayit, masjid-masjid dan sebagainya. Itulah nukil yang tidak benar. Kofal Asyasi dalam tafsirnya hanya berkata dinukil dari sebagian para fukoha diperkenankan bukan ini hal yang dikukuh oleh kofal asyasi dan kemudian kofal asyasi kofal yang awal kofal yang pertama itu ada beda dengan kofal Asyani. kofal pertama memang fakih madhab syafi'i tapi dia cenderung kepada mu'tazilahnya nah, ini banyak orang menghindar daripada kofal yang pertama. Bukan masalah itu, kita tidak ngomong masalah Mu'tazilah tapi urusan fikih ini. Tapi kofal asyasi bukan mengukuhkan, kalau memang dikukuhkan akan ditulis dalam dalam kitab yang lainnya. Dia hanya menukil. Dan itu pun dari fukuha. Fukuhanya majhul, tidak disebutkan siapa itu fukuhanya. Imam Fahru Razi menukil tafsir dari Kofal Asyasi, Kofal Asyasi menukil seperti itu. Hanya kalimat yang dilewatkan begitu saja. Tapi kenapa oleh ulama sekarang itu jadikan nomor satu omongan-omongan begitu? Lupa dengan perkataan ulama yang lainnya sudah jelas bahkan dinaskan oleh Imam An Nawawi rahimahullah taala. Nawawi siapa Nawawi? Ah, Nawawi siapa Nawawi? Mujtahid di dalam madhab yang mujtahidnya adalah mujtahid mendekati mujtahid mutlak. Belum lagi Imam Madhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah semua mengatakan bahwasanya fisabilillah adalah jihad jana Allah, tidak boleh. Jadi kalau ada orang yang berbeda, tentu harus mendatangkan tag. Kalau ikut fatwanya orang baru seperti Syekh Yusuf Kordowi, Syekh Mahmud Shalto dan sebagainya, eh, apa dari mana? Bagi kita akan membanding Syekh Yusuf Kordowi dengan Imam Nawawi? Dari mana kita perbandingan apa dengan siapa? Perbandingkan siapa dengan siapa? Kita tidak merendahkan urendahkan ulama akhir zaman ini. Akan tapi ini permasalahan-permasalahan sensitif, permasalahan hartanya orang fakir. Kita bisa mengambil pendapatnya saya subkor Kordobi misalnya Kita bisa mengambil pendapatnya Mahmud Syaltut Kita bisa mengambil pendapatnya ulama akhir zaman Yang mereka menggampangkan urusan agama Tapi bukan urusan duit Urusan ibadah ya Misalnya um, umroh uh, Mikotnya menerai Jeddah ah, Enggak ayo kalau ini, karena masih ada celah untuk ini. Biarpun ulama terdahulu tidak pernah ada yang mengatakan mikot dari jedah boleh. Tapi ada celah para ulama berijtihad di balik ini ulama akhir zaman. Tapi ini urusannya bukan urusan keuangan. Tapi urusannya ini adalah makan hartanya orang fakir. Ini yang mengerikan. makan hartanya orang fakir. Apakah Anda ingat Rasulullah dalam hadis yang diriatkan oleh Imam Bukhari, "Inna rijalan." Ada laki-laki, orang-orang, rijal Pakai bukan kalimat nas ini. Rijal biasanya ada semakin kekhususan nih. Inna rijalan nih bisa saja ini ustad, ustad orang-orang ini ya yatakhawwaduna. La eh, inna rijalan na menyelami fimalillahi dalam urusan harta-harta itu bihoyri hakin dengan cara tidak benar. Falahumun nar, mereka adalah api neraka. Yaumal kiamat di hari kiamat. Nah, kita perlu berikhtiar di dalam hal ini. Ikhtiatnya bagaimana? Anggap saja dua pendapat. Padahal ini tidak. Pendapat di sini hanya satu bahwasanya zakat tidak boleh diberikan kepada ustadz, tidak diberikan kepada masjid, tidak berikan kepada sekolahan. Ini pendapat satu saja. Anggap saja kita menjajarkan Syekh Yusuf Kordawi dengan imam-imam yang besar itu. Anggap saja kita jajarkan Kofal Asyasi, biarpun itu dakal dari Kofal Asyasi dicek kembali, yang menukil dari Kofal Asyasi perlu dilihat semuanya adalah itu tidak bukan nakal yang diiktimatkan, yang dikukuhkan bukan. Anggap saja kita jajar Syekh Syaltut, Syekh Kordowi adalah dengan imam-imam besar. Coba sekarang Anda jujur, kita jujur dua. Dua, dua pendapat. Yang satu mengatakan tidak boleh, yang satu mengatakan boleh. Mana yang kita pilih jujur? Ikhtiatnya yang mana? Hati-hatinya mana? Hati-hatinya mengatakan tidak boleh. Karena apa? agar fakir miskin ini benar-benar terawat yang sudah jelas-jelas di Al-Qur'an disebutkan nama tulis fuqara. Kalau kita menanggapi pendapat yang melemah, kadang-kadang malah didahulukan. Si fakirnya tidak dapat. Kemudian kalau Anda melihat fatwa, lihat kondisi. Kalau fatwa ini muncul di Kuwait masuk akal, di Kuwait tidak ada orang fakir. Kalau fatwa ini muncul di Saudi masuk akal, tapi kasus yang di Indonesia, bagaimana masjid didahulukan fakir sebelah kiri kanan masjid tidak dapat? Ini kita takut, takut harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sudah ini ini tadi seandainya pendapat-pendapat baru itu dipakai. Tapi sudah, ini pendapat ulama terdahulu sudah merupakan ijma. Ini Ibnu Abi Hurairah mengatakan ijma para ulama terdahulu bahwasanya yang dimaksud fisabilillah adalah orang yang berjihad di medan laga. Dan orang yang berjihad di medan laga pun masih dibedakan yaitu mereka yang tidak mendapatkan jatah dari negara. Barangkali para asatid <coughs> yang sudah paling dekat berkecimpung <coughs> dalam fikih madhab Imam Syafi'i misalnya anda bisa melihat syarah Bejuri hasyahnya Bejuri atau kita melihat Fathul Qarib dari Fathul Qarib coba sedikit saja Anda mendengar barangkali yang kalau di Bejurinya Anda bisa melihat di halaman 283 juz 1 bagaimana apa kata ulama di situ ini adalah dalam madhab Imam Syafi'i yang selalu kita baca ini berarti ini yang perlu kita pegangi jangan kita menurutilah Eh, kepentingan pondok kita. Pondok kalau diambil dari hartanya fakir miskin, siapa yang bakal sekolah nanti? Fakir miskin bingung cari uang. Mari kita harus sedikit jujur sajalah. Marsa urusan-urusan semacam ini. Coba lihat. Wa amma sabilullahi fahumul ghuzatu. Sabilullah yang berada di jalan Allah itu al-ghuzatu, mereka adalah orang-orang perang. Memang aslus sabil at-tariq. Asli sabil makna sabil torik jalan. Fa makna sabilul sabilillah makna sabillah itu at-tariqu al-musilu ilallah, semua jalan yang menghantarkan kepada Allah namanya sabilillah. Wa wa yashmal dan ini mencakup kulla taat semua ketaatan. Lihat, kalau dipatuhi kan kacau. Orang mau ngadakan tarawih di sini biayanya ditanggung duit zakat. Orang mau adakan seminar keislaman duit zakat. Orang mandi duit zakat. Lihat, kacau rancu karena memang tidak boleh dibawa ke sabilillah makna yang umum. Tidak ada yang mengatakan ini. Jadi ada sedikit mengadakan acara tablek akbar di alun-alun. Duit zakat. Acara pengajiannya Buya Yahya yang ada di ini duit zakat. Habis semuanya. Orang fakir mana bagiannya? Tolong ini cucur ini. Kalau dibuka sabili to'at ini tidak dibatasi seperti para ulama. Ulama terdahulu lebih cerdas untuk mengantisipasi ini. Untuk mengantisipasi kedoliman kepada orang lain. Jadi jelas dan itu pun mereka juga berdas bersadarkan uh, bersandarkan riwayat-riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti akan kita baca. Nah, Walakin akan tapi ghulibasti maluhu urfan wa syar'an fil jihadi dimenangkan penggunaannya secara kebiasaan dan secara syariat di dalam jihad li'annahu tariqus syahadati karena itu adalah jalan syahadah dalam menuju mati syahid al musilati al musilati yang al musilatu yang menyampaikan ilallahi kepada Allah Subhanahu wa taala ah falidzalika oleh debat itu kana al ghazwa kana uh, al-ghazwu al-ghazwu al-ghuzatu ini. Uh, al-ghazwu ahaku kalimat peperangan itu lebih berhak bi itlaqis misabilillah untuk diberi nama fisabilillah thumma stu'mila kemudian digunakan fil ghuzati orang-orang yang berperang likaunil ghalikaunil ghazwi lisabab likaunil ghazwi yang namanya peperangan itu qaiban bihim yang menjalankan adalah orang-orang yang orang-orang yang berperang tadi Ah, itu pun ada lanjutannya para ahli fikih madhab syafi'i. Madhab syafi'i dan madhab lain juga sama. Hanya karena di Indonesia kita hadirkan fikih syafi'i yang leket dengan mereka. Alladzina la sahma lahum fitiwanil yang mereka tidak dapat gaji dari negara. Kalau sudah digaji negara enggak boleh. ya. Tidak ditulis bal mutatawiuna bil jihad akan tapi orang suka rela di dalam berjihad. Fayu'tawna mereka diberi walau ahniya pun mereka kaya i'anatan lahum sebagai pertolongan bantuan bagi mereka alal ghazwi untuk perang wa yajibu ala kulli minhum masih ada aturannya wajib bagi semua dari mereka raddu ma akhadahu mengembalikan dari yang telah ia ambil ilam yahzu kalau peperangannya selesai ada sisa sudah hanya untuk secukupnya waktu perang lah ini ustaz Masuk visabilillah ngambil duit dia nongkrong di rumah hanya ngajar. Ya saya kan visabilillah. Tak tahunya si bisnismen yang kontra apa orang-orang kaya itu mengatakan ah, Rasulullah kan bersabda orang mencari nafkah kan juga visabilillah. Jadi orang kaya dapat duit lagi dah. Ini mohon jujur ini dalam hal semacam ini. Dan nanti insya Allah juga kita hadirkan ulang-ulang. Memang biasanya kalau mendekati eh, pembagian zakat ini kita mungkin nanti Cirebon TV kita akan ulang yeah. masalah ini karena masalah penting sekali dan sangat penting sangat penting. Nah, ini masalah ini coba Anda bicara ini. Anda bicara ke mana? Anda pindah ke kitab lagi misalnya Fathul Ma'in. Kenapa kami pakai Fathul Ma'in Fathul Qorib? Kitab yang sudah akrab dengan masyarakat Indonesia. Anda ke kebuka di Minhaj. Baca lagi kitab sebelumnya. Di mana Anda menemukan nakal dari Kofal Asyasi? Jujur yang mengatakan ya ini pendapat Asyasi. Bukan pendapat Asyasi. Asyasi mengatakan menukil dari ba'dal fuqahai, sebagian para ahli fikih dan tidak disebutkan nama-namanya. Kemudian itu bukan di dalam buhus fikih tapi dalam tafsirnya. Artinya perlu dicek kembali dan tidak ada kita memuktamatkan sebuah kol dengan cara semacam itu. Baik ini perlu kita kejujuran di dalam hal ini. Para ustadz, para ustadz semuanya, cobalah di amanek, ini tugas kita semuanya, masjid-masjid. Lihat. Tapi kalau masjid mengumpulkan zakat, kiai mengumpulkan zakat boleh, tapi kalau kiai ngambil zakat tidak boleh. Biarpun alasan apapun, visabilillah. Hah, enggak ada visabilillah. Maka ini adalah amanat besar kita dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga harta-harta itu jangan sampai diberikan kepada orang yang salah. Orang fakir yang berhak menerima. Makanya orang kaya yang berhak menerima zakat itu hanya beberapa orang saja. Disebut kalau Rasulullah saw Rasulullah menyebut ada lima orang la tahillu shadaqatu li ghaniyin illa li khamsatin. Yang namanya zakat itu tidak boleh untuk orang kaya. Artinya apa? Hanya untuk fakir. Kecuali khamsatin, kecuali lima. Ghazin fisabilillah. Li ghazin fi Ha, Rasulullah yang jelaskan orang perang di jalan Allah. Ya ini yang dimaksud. Ghazin fisabilillah. Bukan orang mencari nafkah itu fisabilillah lalu di dikasih zakat, bukan. Yang kedua, li'amilin 'alaiha, orang yang bekerja membagi zakat dan mengambil zakat. Ah, gharim, orang kaya yang punya utang karena untuk menyelesaikan urusan keluarga dan sebagainya misalnya. Al-rajulun ishtaraha bimalihi atau orang kaya ya. Misalnya ada orang fakir dapat zakat. Zakatnya kambing ya. Ada orang zakat kambing, kambingnya dikasihkan sama orang fakir. Kan betul begitu, bener kan? Kemudian saya sebagai orang kaya membeli dari si fakir. Ini baru boleh duit zakat pindah ke saya, tapi saya membeli duit itu. Membeli kambing itu bukan berarti langsung diberikan duit zakat kepada saya, tidak. Sama itu gak man. Rajulin lahu jarun miskin fayatasaddaq fayatasaddaqa ala al-miskin ala al miskin fa ahda al miskin ulil ghani. Misalnya ada orang fakir dapat zakat. Lah rupanya zakatnya kok banyak sekali ya. Hari itu dia biasanya bulan biasanya dapat zakat cuma satu juta, kok satu juga, kok sampai 10 juta. Dan dia fakir tapi dermawan. Ajib. Akhirnya pak Kiri kanannya orang kaya dikasih hadiah. Boleh. Jadi orang kaya nerima hadiah dari si fakir, tapi zakat itu nyampe ke tangannya si fakir dulu. Nah ini dan masih riwayat-riwayat yang banyak tentang hal yang demikian ini. Jadi semuanya itu sangat jelas sebenarnya hukum itu. Dan kata guru kami Abdullah Baharun, "Ukhruj min haddi nafsik." Keluarlah dari kepentingan pribadimu, kamu akan bisa netral ngomong. Dan kami harus belajar itu. Mohon maaf. Kenapa kita semakin hari dalam urusan ini harus semakin tegas? Karena ada pesantren di Pondok Al-Bahjah. <laughs> Biarpun kami mungkin belum mata sebut kiai, orang anggap barangkali. Sehingga banyak orang mengirim zakat buat buya, zakat buat pesantren. Akhirnya setiap kita tanya kenapa seperti ini Sudah biasa kami melakukan begini Oh tidak salah Ini sekaligus komando jangan kirim zakat ke Al-Bahja <laughs> Jangan ngirim ke sana ke apa zakat ke pondok biarpun pondok apa mesti radio. Radio tidak butuh uang zakat Anda. Kalau Anda ingin bantu jangan pakai duit zakat. Nah, zakat radio ini jihad atau tidak? Fisabilillah atau tidak? Fisabilillah. Tapi tidak boleh radio ini di diambilkan dari duit zakat. Kenapa? kita tidak ingin termasuk orang yatakhawaduna yang menyelam itu ngaduk-ngaduk harta Allah maka itu tempatnya lah di neraka. Ini sebetulnya yang kami hadirkan pada kesempatan ini. Adapun nusus para fuqaha sangat jelas, nas jasa para fuqaha ada jelas. Mohon maaf, kalau ada pendapat orang akhir zaman, kami juga mengetahui. Pendapat-pendapat orang akhir zaman kita juga tahu. Cuman permasalahannya kita emang harus keluar dari hawa nafsu. Hawa nafsu. Pondok ada kebutuhan kiai harus ganti mobil kadang-kadang biar katanya bahasanya untuk dakwah sana sini ya terserah godaan ini kalau tidak bisa saja program program uh, kejahatan di balik kebaikan ini bisa terus berjalan maka kita harus tegas di dalam hal ini memang suka atau tidak suka orang tapi kalau tidak kami sampaikan kapan kita harus menyampaikan Jangan begitu mudah wahai para asatid menyampaikan fatwa. Berkata Qafal Asyasi, beliau adalah seorang alim madhab Syafi'i. Beliau mengatakan begini, "Ya, kalau urusan-urusan selain daripada duit bisa saja." Sementara kita tahu bahwasanya pendapat para sahabat boleh kita pakai tapi besar tisih hati nakli syaratnya benar penukilannya lah ini apalagi kafal asyasi itu nukil dari siapa tidak jelas bagaimana langsung kita ambil ini kan aneh oh, perkataan sahabat saja sahabat yang dekat kepada Rasulullah perkataannya baru boleh kita ambil akan tapi syaratnya penukilannya kepada mereka adalah sudah sudah benar baru termasuk kepada Imam Syafi'i tentu penukilan yang benar itu tandanya bagaimana disebut berulang-ulang dari generasi dari generasi dan generasi termasuk penafsiran tentang fisabilillah ini adalah orang yang berperang di jalan Allah ini pendukilan dari Imam Syafi'i sudah mutawatir dari Imam Syafi'i muridnya semuanya sehingga semua buku kitab fikih murid-muridnya Imam Syafi'i semuanya seperti itu sampai diringkas di dalam Minhajul At-Talibin Imam An-Nawawi. Kemudian disyarahi lagi, kemudian dikecilkan lagi. Begitu seterusnya semuanya kembali kepada Imam Syafi'i. Nakal yang bela yang jelas ini. Jadi jangan sampai kita uh, Eh, eh, tertipu dengan beberapa fatwa di akhir zaman ini yang mohon maaf ya ini adalah sungguh sangat mengerikan kalau dibuka orang fakir tidak dapat alangkah dolimnya Kalau kita mengambil duitnya orang kaya saja sudah dosa, apalagi kita mengambil duitnya orang fakir. Yang berbat Hambali bisa dilihat lagi. Ibnu kudam Al-Hambali juga menukal ijma. Ah, beliau mengatakan bahwasanya wala khilafa fi annahum al-ghuzatu tidak diperselisihkan bahwasanya yang dimaksud dengan fisabilillah itu adalah para pejuang-pejuang lianna sabiyallahi sebab jalan Allah indal lagi kalau mutlak tanpa karinah tanpa gait itu ada wa al-ghazwu yaitu peperangan dan ini adalah wa ijma ini adalah kesepakatan para ulama mohon ini saja insyaallah yang bisa kami hadirkan mungkin ini, ini adalah bahasa cinta kami kepada semuanya yang ngurusi zakat tolong jangan dipotong zakat 40% untuk masjid masjid sudah ada catahnya sendiri ketahuilah dari sisi lain pertama yang pertama adalah kita dolim kepada fakir miskin takutlah kepada Allah yang kedua adalah orang menjadi kikir orang kaya ya sehingga orang kaya itu kalau mau menyumbang masjid diambilkan dari zakatnya mana sedekah sunnahnya dari dia <laughs> mana orang ngantar ke kiai hanya duit zakat mana duit sedekahnya hanya diperkenalkan kepada kiai duit zakat <laughs> innalillah pondok dikasih duit zakat mana sedekahnya kita tidak butuh duit zakat alhamdulillah tanpa duit zakat jalan hidup semuanya Ya kan banyak yang sudah ngirim harus kita kembalikan karena itu amanat kita tidak butuh kecuali kita jadi wakil untuk membagi zakat Kemudian sisi lain, orang membantu masjid pada malas. Kenapa? Dia sudah punya bayangan dipikir masjid dapat duit zakat. Zakat. Padahal yang zakat berapa orang sih? <laughs> Dikirain banyak. Sehingga karena dibalik bayang-bayang ketidakjelasan, jadi kayaknya masjid duitnya banyak. Karena merasa masjid duitnya banyak sehingga orang kaya pun tidak pernah berkeinginan untuk menyumbang. Sehingga di saat sang suami pengen menyumbang, apa kata istri? Bang, ini kan Romaldon biasanya dapat zakat banyak kan, Bang? Oh iya ya, bener deh, nggak jadi bayar itu. Tapi kalau ngerti, Bang, masjid itu nggak nerima zakat loh ya biarpun sekarang duit banyak itu tetapi masjid kan tak boleh dia zakat iya dek siapa lagi yang bantu kalau bukan kita yuk sedekah mudah di samping itu masalah amanat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ada orang mengingatkan, "Buya, kalau ngomong masalah ini hati-hati." Memang benar saya harus hati-hati dan sudah sangat hati-hati. Akan tapi beginilah kebenaran. Kalau seandainya harus ada yang marah daripada saya meninunda lalu dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih baik saya dimarahi oleh manusia. Kalau ada masalah perkataan ulama, kalau harus membuat satu diskusi ilmiah, saya uh, yang membantu kami sangat banyak karena kitab-kitab yang ada itu adalah semua membantu kami. Eh, pendapat-pendapat baru kita juga tahu akan tapi lihat kita perlu kejujuran. Seandainya sekali lagi ada dua pendapat ulama-ulama besar Anggap saja Imam Syafi'i, Imam Malik mengatakan boleh. Anggap, tapi tidak. Contoh orang yang segede Imam, segede Imam Syafi'i ada mujtahid mutlak mengatakan boleh. Yang satu mengatakan tidak boleh. Mana yang lebih lebih ikhtiat hati-hati? Tentu yang mengatakan tidak boleh karena urusannya dengan duitnya orang ini. Ada orang urusan wudhu saja was-was. Urusan mikotnya umroh ribut. Urusan mabid di Mina rame. Padahal itu masalah yang sederhana ulama berbeda pendapat kenceng, kaku. Tapi urusan duit ngambil yang lemah. Urusan ibadah ambil yang lemah gak apa-apa. Mau mina terserah mau mengatakan wajib wajib gak enggak Imam Asnawi dan juga madhab Imam Abu Hanifah nyantai. Masalah mikot di di Jeddah jumhur lama empat madhab mengatakan tidak ada. Hanya isyarat dari Ibnu Hajar al haitami begini-begini. Anggap saja itu boleh, gak ada masalah. Karena urusannya bukan urusan keuangan. Tapi kenapa urusan ibadah dia ngambil yang uh, lem, yang yang urusan ibadah ngambil yang berat? tapi urusan duitnya orang dia ngambil yang lemah. Mungkin memang itu kalau sebagian ulama <laughs> ha, ini adalah Syekh Abdul Wahab Asy'arani menyinggung hal yang demikian itu apa dengan kalimat karena ada kebutuhan dirinya. Dan kalau yang semacam itu dikhawatirkan tidak ikhlas Orang hanya ingin gedikin pondoknya Tanpa sadar itu duit zakat Duitnya fakir miskin Dia membangun rumah sakit dengan duit zakat Dia tidak ikhlas bangun rumah sakit Alasannya kemanusiaan Hah? Kemudian yang masuk rumah tidak diperkenankan menggunakan fasilitas zakat bagi orang yang kaya. Tidak boleh fasilitas zakat digunakan oleh kawiyin muktasib. Orang yang kaya tidak boleh. Sekarang kalau dibuat rumah sakit jujur, rumah sakitnya orang fakir atau orang kaya? Dan itu pun orang fakir masih bayar coba jujur tuh. <laughs> untuk mencetak buku katanya, buku untuk dakwah ilallah. Bukunya setelah dicetak dijual lagi tetap orang fakir gak dapat bagian ini kedoliman ini yang harus kita cermati pondok anggap saja pondok dari duit zakat siapa yang bisa mondok orang fakir masih bingung tidak gratis buat fakir hanya paling gratis 20 orang sisanya bayar misalnya kenapa ini mohon maaf ini adalah memang harus benar-benar kita perlu kejujuran agar kita selamat di dunia dan akhirat ini insya Allah, insya Allah nanti akan diulang lebih sempurna lagi waktu kita di Cirebon, TV, insya Allah. Ya. Baik, karena waktu di Iya, mohon maaf ini sebelum ada pertanyaan dari oh, dari para sahabatku Bu ya. Uh, bagaimana dengan salah satu lembaga atau pondok pesantren yang mereka ini menjadi penitia zakat sementara kan statusnya amil dengar-dengar yang namanya amil zakat itu harus ada penentuan dari pemerintah Bu ya gimana Bu? Ya memang seperti wal amilina alaiha itu adalah digambarkan dalam sebuah negara yang sudah jelas untuk menghindari lagi-lagi kedoliman kepada fakir miskin kedoliman kepada fakir miskin maka amil itu harus benar-benar dikukuhkan oleh negara dan dikontrol kemudian pengambilan kepada amil itu bagaimana jangan dibayangin amil seenaknya sendiri coba kalau pendapat lemah sekarang diambil kacau amil buat sendiri <laughs> tanpa dipantau pemerintah lalu ngambil pendapat lemah, zakat boleh diberikan kepada satu orang. Enak setelah ngumpulin duit diambil semuanya. <laughs> Hah. Coba kalau mau celah kalau urusan zakat pakai kol-kol lemah, ini hancur itu. Ya. Kan ada pendapat lemah bahasanya zakat boleh diberikan kepada satu orang. Madhab lain selain madhab Imam Syafi'i. Atau minimal tiga kelompok. <laughs> Coba, boleh satu orang. Akhirnya anjib, semua pengen jadi amil zakat, pakai dua pendapat. Ini pendapat ulama juga. Ah, Pendapat ulama, saya ambil saya <laughs> ngambil. Apalagi kiai merasa ambil saya kan ambil yang ngatur semuanya. Bahkan saya mudirnya ambil <laughs> Berarti saya seenaknya kan ambil boleh saya nerima. Kemudian ngintip fikih. Setan yang membimbing kata Habib Abdullah Bahrun Mufti, mufti syaitan. Mufti iblis itu ada. Jadi mengambil untuk kepentingan dirinya sendiri. Oh iya, benar. Sebagian ulama mengatakan zakat boleh dikasihkan satu. Sudahlah, tidak usah dibagi buat pondok aja ya visabilillah <laughs> sudah visabilillah hanya lemah kemudian buat satu pondok orang fakir tidak dapat pondoknya megah gede Allahu akbar ini mengerikan yang demikian itu jadi amil itu memang harus di dikukuhkan oleh pemerintah supaya ada pengayoman dan kontrolnya sehingga tidak semua itu melakukannya. Itu kalau pemerintahnya ada. Kalau tidak ada bagaimana? Kesepakatan seperti hanya dalam urusan hakim muhakam harus kesepakatan di kampung orang tentunya karena kesepakatan orang itu bisa di dipercaya baru nanti dianggap dia karena dia akan nah, bahkan dijelaskan berapa jatahnya buat amil hmm. jatahnya buat amil sebagian ulama menjelaskan dengan jelas bahwa tidak boleh melebihi dari ujratul mithil <laughs> bukan berarti dia ngambil seenaknya tidak ujratul mithil adalah kalau orang sepacam itu kira-kira digaji berapa sebulan sehari gitu saja kalau kerja empat hari ya empat hari Bukan berarti seenaknya, ada aturannya semuanya itu. Jadi amil itu adalah harus dikukuhkan oleh negara, dapat izin resmi dari negara. Kemudian setelah itu negara yang mengontrol. Jangan sampai tidak mengerti. Mohon maaf, ada sebagian badan pengumpul zakat. Penyalurannya ini loh yang kami sesalkan. Makanya kami ingatkan jangan menyerahkan ke tempat yang penyalurannya nggak jelas. Masa buat rumah sakit, masa buat ini ini loh yang berbahaya. Kalau untuk buatan rumah sakit dari infak sedekah yang Mohon maaf, apakah tidak ada orang Muslim yang uh, yang sedermawan? Banyak yang diberikan pesantren kita tidak ada zakat. Bahkan kita selalu tanya zakat atau bukan Kalau zakat tidak Bisa berapa miliar berapa ini Ini hanya pesantren kecil yang tidak dikoordinir oleh negara Kalau orang lebih gede lagi bisa Jangan diambilkan duit zakat Selesai sudah harga mati ini Kalau untuk membangun rumah sakit adalah dari infak hibah Banyak orang-orang pengen hibah Banyak kami yakin cuma sekarang kerancuan amanat. Jangan senang seolah berjuah badan amil zakat, badan amil zakat, badan amil zakat, badan amil zakat. Tak tahunya salah mengarahkannya. Ingat akan dituntut oleh orang fakir nanti. Ya Allah, jatahku dibagikan kepada orang lain oleh si A, si B. Ini ada, ada badan amal jawi ter, amin, amil zakat terbesar di Cirebon. Ketahuilah takutlah kepada Allah. Oh, ini kan mendapat Imam Syekh Kordowi Syah ini. Sekarang kejujuran. Masuk akalkah jika ada orang sakit lalu dibilang ntar saja saya buat di rumah sakit? Hah, apa ini? fakir. Kalau pengen buat buat rumah sakit, ambil dari ini. Makanya waktu ada orang tanya Buya, bagaimana saya haruskah melanjutkan untuk membayar zakat sasa ke salah satu badan ambil zakat yang ada di Cirebon ini? Kalau benar harus supaya mereka marah. Tapi kalau nggak benar, untuk apa? Zakatmu tidak jatuh zakat. Seolah-olah kau belum bayar zakat. Dan ini Memang harus kita membuat tim zakat yang mereka melibatkan orang alim, para fukoha yang sesungguhnya, yang takut kepada Allah. Ini cobalah, jujur saja, Anda berpikir anda yang bukan ustadz Anda yang tidak punya pondok Maka Anda yang bukan panitia masjid Dan Anda bukan orang fakir juga Supaya netral Sebab kalau orang fakir bahasa ini memihak orang fakir ya yeah. Atau Anda punya masjid akan memihak masjid Anda bukan orang punya masjid Anda bukan ustadz Anda bukan orang fakir Coba Mana yang lebih Anda pilih dari dua pendapat Seandainya pendapat yang memperkenankan itu akan ada Tentu orang mengatakan fakir miskin harus perhatikan. Gak masuk akal masjid gede. Fakir miskinnya pada gak sholat karena sibuk. Duitnya untuk bangun masjid. Ya, hmm. Ini memang barangkali ini adalah satu ke, ke menggampangkan nukil fatwa. Padahal di Indonesia itu adalah orang paling hati-hati di dalam nukil fatwa. Berfanatik dalam bermadhab itu adanya di Indonesia. Sehingga Basul Masail pun kadang-kadang sedikit kurang adab banting kitab. Kadang-kadang karena mempertahankan pendapatnya. Kokoh kalau tidak muktamad nggak bisa. Bahkan kalau ngambil <laughs> kitab-kitab yang lainnya, bahkan ada orang ngomong kalau oh, kitabnya Kordowi sama Wahbah Zuhaili nggak bisa dipakai. Tapi giliran urusan zakat nomor satu dia pakai. Aneh nih. Basul <laughs> Masail nggak mau ini Kordowi nggak masuk, Wahbah Zuhaili nggak masuk. Aneh kan begitu. Tapi urusan zakat saya pegang ini pendapat ulama karena apa? kepentingan pojok masjidnya sama kepesan kepentingan pondoknya musibah ini adalah yang harus kita hadirkan kita semua perlu kejujuran semoga Allah menjaga iman semua dan ya. ingat kalau ada sebagian kiai yang melakukan ini semuanya, semuanya kembali kepada barangkali harus memurajaah kembali tentang ilmu ini, kembali kepada kitab-kitab kitab-kitab yang muktamad di dalam madhab kita tanpa harus melirik kitab-kitab yang baru yang yang kadang-kadang kita perlu seleksi, kadang nakalnya nggak jelas, hanya mengantar dari sebagian madhab Imam Syafi'i. Satu orang kan bisa sebagian ya. <laughs> sebagian madhab Imam Syafi'i, sebagian kecilnya nggak ada. Sebagian mata Syafi'i mengatakan begini, ada khianat. Khianat dalam nakul, dalam menukil. Memang perlu kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu yang namanya amil. Allah alam suwab. Baik, Bu ya. Uh, dan kembali kami himbau kepada sahabat radioku untuk bisa berinteraktif dengan kami di 0231 252 2549 atau via SMS 081 321 Baik, sudah ada telepon yang masuk, Bu ya kita angkat saja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan... Kami dari Pekambilan. Salam buat Buya, mudah-mudahan Allah ya. merahmati. Amin. Dan salam Amin. buat Kang Ucan dan Kang Adi. Ya. Adi. Kalau mau ya, bertanya, uh, ini masalah bab zakat ya? Iya. Ini kalau yang batasan antara fakir miskin itu yang bagaimana? Mm -hmm. Baik. Batasan antara fakir dan miskin. Fakir dan miskin. Nah, yang ya. kedua, ini kalau zakat diberikan kepada keluarga sendiri boleh nggak? baik baik. Baik baik. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Bapak siapa tadi di Pegambiran ya Bu ya. Hmm. Pertanyaannya tadi yang pertama batasan fakir atau miskin? Fakir Untuk, miskin hmm. itu fakir dan miskin. Miskin dan fakir adalah orang yang ada dua ya, ada dua model. Hmm. Biarpun punya duit 500 juta, itu bisa saja tergolong orang fakir. Kalau dia tidak punya kerjaan misalnya, mohon maaf ada orang lumpuh ya, nggak bisa kerja, duitnya banyak, warisannya banyak, ya. Kan? Tetapi dia tidak bisa bekerja, sehingga duitnya itu kalau dimakan sampai mati kira-kira cukup atau tidak. Kalau diperkirakan tidak cukup maka dia menjadi fakir atau punya rumah satu dan harta sepeta tapi tidak cukup kalau bakal dimakan sehingga dia punya pekerjaan nah ini yang sering ini yang kedua ini yang sering terlihat jadi dilihat dari kalau dia punya pekerjaan penghasilannya cukup atau tidak untuk kebutuhannya misalnya apa bolong butuhnya satu juta dia punya duit 800 itu adalah miskin kalau punyanya satu juta Eh, butuhnya satu juta punyanya 400 itu fakir artinya tidak mencukupi kebutuhannya normal loh ya bukan orang yang selalu makannya nasi padang atau <laughs> seafood begitu bukan jadi orang normal makan biasa dengan gajinya itu ternyata tidak tutup cukup atau sehari penghasilannya 50 ribu butuhnya 70 ribu makanya ini perlu kejujuran semuanya termasuk kebutuhan anak-anaknya bisa dikalkulasi sebulan ya sebulan misalnya buat sekolah ini buat ini listrik ini semuanya penghasilannya satu juta lima ratus tak tanya kebutuhannya normal sejuta tujuh ratus maka dia boleh mengambil mengambil zakat nah ini itu ukuran fakir miskin jadi orang lain sebenarnya tidak tahu orang lain hanya mengira-ngira ada pertanyaan apakah harus ditanya satu persatu oh tidak kita kan selalu bertemu kan sering tahu ya yeah. dia ya. sering ngutang sana ngutang sini menumpuk ini kan dan jual ini kan ketahuan itu semuanya berarti ada orang yang kaya dengan pekerjaannya ada orang yang kaya dengan hartanya ada orang punya pekerjaan tapi tidak kaya ada orang punya duit tapi tidak kaya tidak kaya maksudnya tidak cukup untuk kebutuhannya sepanjang hidupnya nah kalau orang punya pekerjaan dan punya uang nah ini tentu sangat kaya duitnya ada pekerjaannya ada ya pekerjaannya mencukupi berarti dia adalah orang yang kaya dan tidak semua orang kaya wajib zakat ingat orang yang wajib zakat tentunya harus memenuhi syarat-syaratnya orang kaya kaya tanah tanah 5 hektar tapi tidak panen kaya 5 hektar nilainya berapa bisa anggap saja 10 miliar juta oh, tapi tidak ada penghasilan misalnya ya nggak wajib zakat dia punya rumah warisan gede nilai rumahnya adalah 5 miliar waduh rumah apa itu anggap saja tidak wajib zakat. Jadi tidak semua orang kaya adalah wajib zakat. zakat. Makanya tid harus tidak boleh dolim. Kita kepada orang kaya juga tidak boleh dolim. Kepada orang fakir juga tidak dolim. Makanya tadi yang kami hadirkan seimbang. Mengambil zakat fitrah sekalipun tidak boleh lebih dari dua setengah kilo. Mentang-mentang orang kaya zakat fitrahnya seratus ribu nggak ada. <laughs> Karena kita mengambil hartanya orang kaya juga tidak boleh. Sama kita mengambil hartanya si fakir juga tidak juga tidak boleh dengan cara salah membagikan zakat. Adil Islam tuh Baik. Kemudian masalah kerabat boleh, hmm. sanak saudara diberikan zakat boleh, asalkan orang itu orang yang tidak wajib kita beri nafkah. Kalau anak kita kan kerabat, nafkahnya kita yang tanggung. Dia tidak boleh menerima zakat dari kita atau orang yang selama ini hidup bersama kita kita tanggung kebutuhannya, maka dia tidak boleh menerima zakat. Ya karena dia menjadi tanggungan kita. Asalkan dia tidak menjadi tanggungan nafkah kita, maka dia boleh menerima zakat termasuk mungkin bibinya, pamannya yang melarat boleh. Bahkan perlu didahulukan kalau memang itu kerabat. Bahkan termasuk sebab bolehnya menukil zakat, memindah zakat adalah jika menemukan kerabatnya yang lebih membutuhkan. Aslinya zakat kan tidak diboleh dipindah. Orang Pegambiran dan Cirebon zakatnya harus di sekitar Pegambiran, Pegambiran. atau sekitar Cirebon. Hmm. Nah, boleh dipindah ke Tegal dan yang lainnya jika memang di Tegal ada kerabat yang lebih membutuhkannya. Maka ini adalah ilmu lain. Makanya badan pambil zakat harus memperhatikan ini dan tujuannya adalah untuk meredam uh, kedengkian di samping menjalankan kewajiban untuk meredam kedengkian misalnya anda seorang kaya di pegambiran lalu anda membayar zakat kalau seandainya ada lembaga lembaga al-bahjah saja misalnya lembaga pengumpulan zakat al-bahjah maka yang saya harus perhatikan pembagiannya ada di mana ada beberapa persen dari zakat yang Anda berikan harus saya salurkan di sekitar Anda agar orang tahu bahwasanya Anda sudah membayar zakat. Jangan sampai orang yang merasakan dieselnya mesin Anda, debunya pabrik Anda nggak pernah mendapatkan zakat. Hmm. Ini ternyata tukhadu min akhbin ahniyahim wa turaddu li fuqaraihim. Diambil dari orang kaya kampung itu kalau bisa dikembalikan. Semua ada manajemennya yang bagus. Kalau dibawa ke rumah sakit gimana? Orang kaya seolah-olah tidak mengeluarkan zakat. Akhirnya kedengkian muncul dari sudah tidak mengenal zakat, tidak pernah sedekah. kebujuan dari kiri kanannya sehingga hidup tidak indah. Islam itu mengajari semuanya keindahan. Wallahu alam bisawab. Baik Bu ya, ada satu permasalahan ini Bu yang biasanya ditemui oleh uh, para amil zakat. Di antaranya yaitu ada namanya amil zakat tingkat kota Bu ya. Hmm. Amil zakat tingkat kota, mungkin Ozan angkat dulu Bu ya. Hmm. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Pak Hutan, ini dari ya. lagi yeah. Ya. uh, bolehkah kalau zakat fitrah itu kita berikan kepada orang yang tabunnya orang itu tidak pernah sholat sama sekali kamu Udan. Hmm, diberikan Cuman kepada yang memberikan solusi kepada kami supaya kami bisa membedakan mana apakah boleh Pak kalau jangan itu saya berikan kepada orang yang memang tabunnya orang itu tidak pernah sholat dan dia menganggap ya gitulah itu. Karena ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu ya, mungkin ujian lanjutan dulu ya. yang tadi Bu ya. Hmm. Ada satu permasalahan yang biasa ditemui oleh Badan Amil Zakat tingkat TKM biasanya Bu ya. Karena apa? Uh, biasanya Badan Amil Zakat ini terpusat langsung ke kota. Hmm. Di mana di sana juga ada Badan Amil Zakat juga yang tingkat kota. Itu biasanya di setiap masjid dan musola itu diwajibkan untuk memberikan uh, setoran kepada amil zakat tingkat kelurahan sampai kecamatan sampai tingkat kota. Dimana kalau kita pelajari ternyata perjalanan zakat fitrah ini pembagiannya sudah sampai melewati sholat id hmm. artinya gitu bahkan mungkin dipergunakan untuk hal yang lain gitu loh bu ya nah, nah ini seperti apa bu ya? apakah kita harus mentaati yang seperti itu atau gimana bu ya <laughs> baik ini juga pernah ada pengaduan hmm. biarpun kasusnya tidak di Cirebon hmm. tapi biasanya kalau begini itu gak ada beda ada kita jawab dengan sederhana bahwasanya selagi zakat disalurkan dengan cara yang tidak benar seperti belum membayar zakat dan tidak wajib dipatuhi dan yang harus dilanggar katanya koordinator karena memang eh. koordinator memang harus mereka punya ilmu dong yang didatangkan orang yang mengerti betul dan barangkali harus dengar pengajian pagi ini <laughs> supaya benar menyalurkan kemana amanat sudahlah jangan ngumpulin Bahkan ada kadang sebagian mohon maaf, tidak usah tingkat uh, kabupaten atau kota madya, tingkat sekolahan. Itu langsung dibagi untuk bancakan ustadz-ustadznya hadiah buat ustadz tadi ini. Ada sebagian sekolahan zakatnya adalah dipotong begini untuk ustadz-ustadznya. Bagian ini innalillah. Ini musibah kalau kita tidak jelaskan musibah. Jadi kalau memang tidak benar penyalurannya hmm. dan zakat itu adalah kalau memang kita wakil zakat sekalipun sebisa mungkin diberikan untuk fakir miskin pada hari raya itu. Hari raya itu. Karena apa? Tujuannya zakat adalah untuk mengenyangkan orang di hari raya itu tanggal satu itu agar mereka bisa berhari raya. Kalau sudah ditunda hari esok sudah tidak ada hikmahnya. Bahkan kalau kita terlambat berikan zakat sampai terbenam matahari itu jatuh sedekah minas sedekah. Belum zakat fitrah dan kita hmm. masih dosa. Jadi tidak gampang hanya jangan sekedar manajemen zakat. Manajemen ini tapi ingat kepada Allah Makanya waktu kemarin ada teman yang pengen yang ngadakan pengumpulan zakat saja bagaimana? Harus maju mundur dong. Kita masih berpikir panjang karena ini amanat besar. Kalau tidak sebenarnya memang amanat ini. Kalau kita tidak mengadakan takut ada zakat yang salah, tapi kalau mengadakan nanti akan saya akan berpikir, "Bah, biar saya netral dulu lah." biar nanti kalau sudah mapan nanti kalau mungkin orang lain yang sudah ahlinya itu bisa mendengar lalu bisa menjadi lebih baik lebih enak kan dari kita merintis dari nol tujuannya kita bukan ingin menggeser mereka tidak kita ingin badan-badan ambil zakat yang ada di Cirebon itu jangan sampai hanya menjadikan ustadz atau kiai itu sebagai pembina tapi tidak disuruh membina jangan sampai para ustadz kiai kiai dijadikan penasehat tidak suruh nasihati ini musibah ini Sebab lebih lebih cenderung pada manajemen ekonominya itu kesombongan yang tidak benar nih. Banyak teman-teman kita yang di kota-kota lain, saya itu jadikan penasehat badan zakat apa namanya. Gak pernah saya diajak musyawarah, gak ini. Bahkan ini kan musibah. Mengambil ilmunya dari buku manajemen untuk bangun masjid ini dan sebagainya amanat. Bang, insyaallah semoga dengan apa yang kami sampaikan kami tidak akan ditanya di hadapan Allah. kami tidak ingin ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut mengerikan seksa. Inar yaumal qiyamati alladzina takhawwaduna fi amwa fi amwalillah yang mereka menyelami di harta Allah bighairi haqqin tidak benar mereka akan di dalam api neraka masyaAllah Mari kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tadi nah. pertanyaannya apa tadi? Diberikan kepada orang yang tidak sholat ya? Oh tidak sholat Jadi anda pilih orang yang sholat Memangnya di tempat anda tidak sholat semuanya? <laughs> Akhir kan Sampai dia tidak dapat nggak apa-apa Yang penting anda salurkan kepada yang benar Memang di dalam matahab kita Imam Syafi'i asalkan dia seorang muslim miskin dia berhak menerima zakat. Akan tapi kalau zakatnya tidak mendidik dia malah menjadi tidak benar jangan dikasihkan ke dia. Biar tahu bukan kita tidak memberikan zakat kepada dia. Menurut Imam Ahmad bin Hambal nggak ada. Mereka hak, mereka mutlak harus dibeleh, murtad. nggak boleh menerima zakat. Nah, kalau zakat beda. Kalau sedekah Anda haram memberi orang tidak sholat. Kalau zakat masih sah. Karena dia adalah seorang fakir, miskin. Dan tidak sholat bukan menghalangi untuk menerima zakat. Bahkan sebagian mengatakan barangkali zakat bisa menjadikan dia sholat. Anda manage. Suruh sholat beberapa hari kasih zakat nanti. <laughs> Kumpulkan. Jadi kalau masih ada yang sholat, kasih yang sholat. ikutlah Itu saja. Kalau ada fakir miskin di kampung kita, kampung Anda ada 20 orang fakir, 10 sholat, 10 tidak. Kasih yang 10 sholat. Lalu kenapa yang lain tidak tahu? Ya saya hanya ngasih yang sholat saja. Memang yang tidak sholat nggak boleh nerima? Boleh, tapi saya utamakan yang sholat. Ini kewajiban saya. Nah saya pengen dapat, sholat dulu. Selesai itu saja Allah a'lam bisawab baik bu ya ada lagi pertanyaan yang berkaitan dengan amil zakat bu ya di sini di 7634 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Bu ya saya mau tanya katanya Untuk zakat yang dikumpulkan di musola Masya Allah sudah ada telepon Kita angkat aja dulu yang di telepon Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Assalamualaikum Salam Ya dengan ya. siapa di mana? Di Sumber. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, ini uh, di ada ada ambil itu uh, misalkan beras yang dibutuhkan itu mencapai dua dua ratus lima kemudian yang dibagi pada kepada uh, yang cuman itu sekitar 32 iya, Ya, pertanyaan, masih, pertanyaannya agak agak agak beras yang agak, dikumpulkan suaranya, suaranya suaranya agak kurang jelas ibu beras apa panen beras apa bu beras zakat yang dikumpulkan yang dikumpulkan itu sekitar ada 250 kilogram 250 kilogram beras zakat bu ya beras zakat ya beras zakat beras zakat ah. ah. terus ah bagikan kepada hmm. orang yang berhak berapa diberikan kepada 132 kepada para nah, miskin. Nah, itu baru jelas Ibu. Nah, Ibu posisi posisi posisinya agak-agak agak berubah Ibu, agak kena ah, ah. suaranya Ibu. Posisinya posisi teleponnya. Karena sesaat jelas sesaat tidak. Ya. Itu tidak tidak jelas Ibu ya. posisi. Iya, ya, baik Bu, baik. Uh, posisi. Ya mohon maaf buat ibu ya barangkali nanti bisa dicarikan posisi lagi yang lebih bagus dan mungkin insya Allah uh, pertanyaan sama dengan yang akan yang ada, ya. kita baca ini dari SMS bu ya hmm. katanya di mus uh, um, untuk zakat yang dikumpulkan di musola itu harus tetap dibagikan empat mut atau dibagi sesuai beras yang ada yang ada contohnya katanya beras yang terkumpul itu satu kuintal bu ya hmm. dan jumlah orang yang mendapat zakat sekitar 35 puluh hmm Lalu kami membaginya sekitar 4 kg per, per orang. 4 kg per baik, orang. Baik. Uh, hmm. dan lebih dari lebih lebih dari yang sudah dibagikan itu kami bagikan kepada amil zakat. Apakah pembagian yang seperti itu yang dibolehkan katanya? Mohon penjelasannya. Hmm. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam madhab kita Imam Ash-Syafi'i radhiyallahu anhu ada satu pendapat bahwasanya paling sedikit adalah lima golongan. Eh, tiga jadi selagi ada. Kalau tidak, tidak apa-apa kepada fakir miskin, tapi jangan diberikan satu orang. Mm -hmm. Biarpun ada pendapat diberikan satu orang boleh, tapi mendapat lemah, tapi nggak benar itu nanti. Masyarakat bisa komplain, hatinya rusak semuanya. Mm -hmm. Jadi sebisa mungkin bagaimana diratakan kepada fakir yang ada di kampung itu. Kalau sudah diratakan misalnya dapat 4 kilo 4 kilo, kok masih lebih? Kembalikan lagi kepada mereka. Jangan diberikan kepada yang tidak berhak. Nah kalau itu benar amil yang sudah disepakati ya amil ada wakil ya wakil adalah sekedar mewakili saja amil itu memang betul-betul ada syaratnya amil itu memang ditentukan oleh negara tadi hmm. tapi kalau sudah menjadi kesepakatan nanti bisa saja itu dianggap sebagai amil dengan kesepakatan seperti halnya ada tahkim amil itu yang dipasrai dia untuk mengatur zakat mengambil zakat kan dia ngambil buang tenaga yeah. maka itu paling mudah adalah dijadikan wakil dijadikan wakil itu adalah ya kita yang bayar zakat gaji mereka karena dia telah memberikan pertolongan kepada kita untuk bagi zakat. Cuman permasalahannya, orang bayar zakat tuh sok jadi pejuang, sok berjasa yang bayar zakat. Dipikir sudah ngasih sama orang, bukan itu haknya fakir miskin, bukan hak <laughs> ente. orang bayar zakat 100 juta, itu dipikir tuh sudah berjuang, bukan. Itu duitnya fakir miskin. Makanya orang yang membagi-bagi harus kita gaji dong. Nah, kalau Bang Amil, tentunya kalau benar itu Amil dan itu semua kejujuran, saya berharap bahasanya orang-orang yang berada di masjid tidak merasa jadi Amil. Hmm. Nah, tidak merasa jadi Amil cukup jadi wakil saja. Lah kan saya butuh zakat, butuh bukan butuh bukan atas nama Amil, atas nama fakir. Anda fakir atau tidak? Kalau anda kaya, masya Allah sedekah anda banyak. Masa orang kaya masih mau rebutan zakat nih ya? <laughs> Jadi tidak usahlah jadi amil ya, karena amil itu ada syaratnya yang tadi itu. Jadi kalau memang anda orang kaya di masjid itu, apa apa perlunya anda dengan beberapa kilo saja? Kalau Anda fakir, Anda ambil dari haknya Anda sebagai seorang fakir. Selesai, nggak ada masalah. Dengan demikian. Nah, kemudian setelah itu pembagian itu boleh kalau memang dia ambil bener, ya boleh diberikan. Tentunya jangan timpang. <laughs> Diberi sedikit, misalnya ada satu ton, diberikan kepada fakir miskin 200 kilo sisanya buat ambil, ya nggak benar tuh <laughs> itu ambil yang eh, yang yang apa yang licik itu namanya nah, jadi semuanya dan ambil itu kalau bisa jangan melebihi dari gaji wajarnya kalau dia bekerja. Ujratul mitilnya. Ujratul mitil tuh lah kalau orang semacam dia itu digaji berapa sih sehari? Kan begitu. Jadi ambilkan dari duit zakat sebanyak itu. Biarpun aslinya memang ya uh, ambil zakat itu uh, uh, aslinya dia kalau seandainya ini ini mohon maaf. Ini memang harus dipilah betul antara wakil ini orang yang sering salah wakil paling aman Anda jadi wakil sudah. Takut kami ngomong jadi amil amil beneran nanti langsung diamalkan di rumah. <laughs> Anda bukan amil zakat. Tapi kan Anda saya kerja keras. Anda kerja butuh duit atau tidak? Gitu saja. Kalau Anda butuh duit orang fakir ambil dari zakat. Kalau memang ada amil yang kami sebutlah ini kalau ada amil yang sudah ditentukan oleh negara dan sebagainya, dia boleh amil. Makanya mohon maaf, direktur sebuah direktur sebuah uh, badan pengumpulan zakat gajinya 6 juta sebulan misalnya. Hmm. Ini unik atau tidak kira-kira? <laughs> Diambil dari mana itu ah? Dari zakat? Ya salam. Ijtihad nih, mujtahid mutlak akhir zaman nih. Ngambil hartanya orang fakir 6 juta tanpa ia sadari. Sudah begitu merasa di ahli surga terus. Finnar yaumil qiyamati di neraka di hari kiamat nanti. Direktur sih karena perusahaan pengumpulan zakat sekarang jadi kayak perusahaan. <laughs> jadi profesi juga. Ah, jadi masjid pun sekarang kayak perusahaan. Sudahlah mari kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu saja selesai. Kalau orang takut kepada Allah beres beres nggak ada masalah ini permasalahannya orang tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala biarpun jubahnya lebih gede dari jubah yang saya pakai bisa saja dia <laughs> aduh imamannya lebih gede tapi maka semuanya perlu belajar dan kami pun perlu belajar dan itu bukan berarti kami sudah bersih kami belum kami perlu belajar nah karena kami belajar kami ingin dibantu yang lainnya sama-sama belajar Allah alam bisawab ini mohon maaf sebelum uh, eh, berpindah ke SMS yang lain Bu ya ini ada sebagian praktek pengeluaran zakat itu ada seorang toko yang menyiapkan Eh, beras sesuai dengan kadar yang zakat zakat itu misalnya zakat fitrah 2,5 5 kilo. Hmm, baik. Kita angkat saja dulu Kang ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Tolong wabarakatuh. Dengan Kang Soleh. Dengan Kang Soleh di Kedau. Mangga Kang Soleh. Mau nanya kepada Buya hmm? ada seorang sakit gigi dia lagi diperiksa dan eh, dalam keadaan diperiksa uh, dia mengeluarkan darah akhirnya dia menelan darah yang ditanyakan apakah menelan darah darah itu membatalkan puasa hmm. sementara itu lagi diperiksa kalau dikeluarkan itu bikin sulit dokter itu aja Baik, terima kasih Iya, assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin Kang Ade bisa dilanjutkan dulu. Iya, ya, mungkin ya, seperti ah. tadi ada seorang toko yang menyiapkan uang sesuai dengan kadar zakat fitrah. Kemudian ketika ada orang membayar zakat dengan uang, dia ini pakai ijab atau akad transaksi. Kamu beli beras Anda ya, kemudian ini saya ambil gitu. Hmm. kemudian saya ini ambil apakah perlu yang semacam itu dan juga apakah benar ini praktik yang semacam kemudian ini? uangnya yang jadi zakat nanti diambil nah. iya diambil. dikumpulin iya tapi Ibar ibaratkan nih orang seakan-akan pengen ikut Imam Syafi'i Syafi, ah. tetapi dengan cara begitu dengan cara gitu. seperti itu hmm. Hmm, hmm. ya sebetulnya tidak ada masalah sah cuman apa perlu hanya demikian itu nah. apakah tidak tahu hikmahnya apa dalam madhab Imam Syafi'i hikmahnya beras itu ada langsung bisa dipakai sehingga langsung bisa dimasak di rumahnya nggak usah perlu belanja sana belanja sini hikmahnya seperti itu jadi orang kan biar hari raya itu bisa cepat bikin makanan dan sebagainya tidak orang perlu belanja sebab tidak semua orang dekat sama toko seperti yang anda bayangkan ada di toko kota sebab Islam bukan untuk orang kota bukan untuk orang kota saja yang beli beras di kiri kanannya boleh Islam juga orang untuk orang yang di atas pegunungan sana jangan sampai dia mendapatkan duit ya ternyata mau beli beras dan beli lauk ternyata mawah wah masih turun mau beli beras Yani, jadi hikmahnya adalah mempermudah kepada orang yang yang yang menerima zakat itu. Itu hikmah dari madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi tidak perlu seperti itu. Kalau menguang juga enggak, ya itu sah-sah saja nggak ada masalah. Hmm. Kalau langsung kepada uang saja juga nggak ada masalah ada ikut madhab ya. Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Cuman kalau dia berhelah itu sebetulnya apa maksudnya? Harus tanya dong. Hmm. Tahu tidak hikmahnya kenapa Imam Syafi'i mewajib apa memilih beras dan tidak boleh yang lainnya? Nah, kalau hikmahnya adalah kemudahan, kalau sudah jadi duit sama, berarti kita eh, bajunya adalah Imam Syafi'i, hatinya ada badannya adalah Imam Abu Hanifah ya. Percuma, bukan begitu. Kalau kita ngikuti ikuti Imam Syafi'i. Helah itu adalah kita tidak perlu belajar helah, justru kalau dikasih pemahaman yang benar. Kalau sudah pakai helah-helah ini, ya boleh namanya helah. Helah itu adalah secara syariat adalah benar, tapi menurut mata Imam Syafi'i maknanya maknanya tetap tidak kena jadi boleh-boleh saja semacam itu, tapi tidak ada perlunya. Itu biasanya ilmu ikut-ikutan. <laughs> ilmu ikut-ikutan. Biasanya gini Bu ya, yang bahkan yang berkembang di masyarakat itu sekarang mereka itu meski semiskin apapun sudah punya hutang kalau misalnya untuk makanan atau konsumsi lebaran. Sehingga kebanyakan masyarakat itu lebih suka uang karena ah. bisa dipakai yang lain gitu. Makanya itu kuncinya Abu Hanifah juga uang lebih oh. bisa jadi apa-apa. Kita ikut saja Abu Hanifah tidak ada oh, masalah oh, kok. Itu, itu. Nah, hanya jangan dilebihkan kalau mengambil duit. nggak apa-apa. Ikut Abu Hanifah benar membayar zakat yang demikian itu dan dari madhab Imam Syafi'i juga ada yang menyama yang ikut pada Ibu Hanifah yang semacam ini. Bahkan banyak ulama-ulama dari madhab Imam Syafi'i yang pindah kepada Imam Abu Hanifah seperti Ja'far At-Tahawi itu adalah adalah seorang fakih yang mengumpulkan musnad Imam uh, yang mengumpulkan hadisnya yang diriwayatkan Imam Syafi'i adalah seorang yang ber, akhirnya bermadhab Imam Abu Hanifah sehingga dia adalah termasuk perawi dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, ternyata banyak juga akhirnya tukar menukar pendapat yang demikian. Tapi yang dikukuhkan dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu adalah yang biasa makan beras adalah dengan beras. Itu itu adalah helah itu ya wajar-wajar saja Enggak biasanya itu adalah orang yang hanya ikut-ikutan saja tanpa memahami hikmahnya apa sih kalau memang uh, duit lebih manfaat ya sudah langsung aja to the point duit oh, tapi saya pengen berpegang pada Imam Syafi'i ya boleh enggak ada masalah boleh cuman kita harus tahu hikmahnya Wallahu a'lam bishawab ya. baik bu ya, tadi pertanyaan yang terakhir bu ya mungkin dan untuk sahabat radioku untuk telepon mungkin ditutup ya karena waktu sudah menunjukkan pukul 6 lewat 50 4 menit ya artinya karena kita tadi masalah sudah. puasa mungkin nah. sambil ditambah satu sambil tambah lagi ya baik Bu ya Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam dari hamba Allah di Perum. Nang, ah, ah. Ibu. Mau nanya ke Buya, uh-huh. dia bagaimana kalau misalkan ya kita punya zakat, terus kita kumpulkan uh, kita kasihkan pada saudara kandung jadi kita nggak usah ngasihkan ke yang lain hanya satu orang aja gitu bu ya misalkan katakan dua juta gitu bu ya jadi kita udah saya kasihkan dia aja semua gitu oh, Kebetulan zakat. itu ada kandung zakat mal bu ya Iya, zakat mal. Harta, harta. Iya, zakat harta iya, iya hatinya. Iya, iya itu langsung ke satu orang aja. Itu hmm. kebetulan adik kandung kita gitu Bu ya, gimana? Dan membutuhkan Apa ya Bu ya. Dan Iya kebetulan dia membutuhkan gitu. Hmm. Baik. Ya, apa diperbolehkan Bu ya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama tentang orang sakit gigi lalu periksa gigi di siang hari. Ah. Di siang hari kemudian sampai keluar darah. Hmm. Kemudian darahnya tertelan. Tertelan. Jawabnya adalah batal. Batal. Karena apa? Kan kalau memeriksa gigi kan masih bisa memilih hmm. yang diperkenankan menelan darah yang ada di gusi adalah orang yang sudah diuji giginya seperti itu artinya tetap keluar kan ada orang yang gusi yeah. berdarah terus itu dimaafkan hmm. tapi kalau memeriksa itu kan bisa milih kenapa tidak periksa di malam hari, di malam hari. kenapa tidak ditunda setelah ini ha. Hmm. nah, ini kalau memang masih mungkin ditunda ke tempat yang lain bukan darurat yang demikian itu hmm. tetap batal tetap nah, cuman tapi sakit sekali tidak bisa saya harus periksakan sekarang ini nah ini permasalahannya bukan masalah itu puasanya tetap batal cuman bedanya dosa dan tidak dosa karena anda sakit sekali maka anda periksa sampai batal hmm. maka anda dimaafkan bukankah orang sakit boleh berbuka puasa cuman nggak ada nelen nelen darah nggak batal kecuali ada orang yang sebagian giginya berkarang sehingga dikit-dikit berdarah. berdarah maka di saat itu adalah kalau terus menerus tidak bisa ditahan maka dimaafkan itu setelah berkumur selesai dimaafkan ada darah itu adalah darah yang dimaafkan Kemudian masalah memberikan zakat kepada saudara kandung. Saudara kandung boleh menerima zakat asalkan tidak wajib nafkahnya. Lah idahnya tidak wajib nafkah coba dilihat di bab nafkah. Kalau saya seorang laki-laki, saudara kandung perempuan saya tidak boleh menerima zakat dari saya. Kenapa? Saudara kandung saya yang perempuan itu kalau melarat secara otomatis kewajiban zakat yang adalah saya yang tanggung. Tapi kalau saya melarat, saya boleh menerima zakat dari saudara kandung perempuan saya ini jadi nah, ini boleh jadi pertama itu jadi kalau ibu yang punya duit zakat mal kemudian ibu punya saudara kandung karena ibu perempuan maka ibu boleh memberikan zakat kepada saudara kandung anda karena saudara kandung kandung anda yang ah, asalkan dan dia tidak hidup bersama anda tapi saudara kandung yang sudah anda ambil selama ini untuk hidup bersama anda makan dengan anda anda cukupi maka anda boleh menerima zakat dari anda Nah, saudara kandung yang sudah sendiri boleh Anda berikan zakat tersebut. Nah, pertanyaan, bolehkah saya berikan kepada satu orang? Nah, jawabnya adalah di dalam madhab kita Imam Syafi'i yang dikukuhkan tidak boleh diberikan kepada satu orang. orang. Kecuali ada pendapat dari Imam Ahmad bin Hambal. Ada Ibnu Mundir dari madhab Imam Syafi'i riwayat dari Imam Abu Hanifah dan Imam Malik boleh diberikan kepada satu orang nah, ini boleh diberikan kepada satu orang akan tapi kita perlulah di samping itu kita silaturahmi kepada orang lain kan jangan saudara saja kecuali mendesak kebutuhannya misalnya di samping sakit melarat ya kan hancur-hancuran ya masuk rumah sakitnya saja habis sejuta lima ratus tuh aplikasikan semuanya nggak apa-apa di situ kita ikut Ibnu Mundir dari mata Imam Syafi'i tapi kadang keadaan normal yang lain juga ada yang butuh sebutuh dengan saudara anda barangkali perlu bedakan saja yang lain dapat lima ratus saudara anda dapat sejuta lima ratus wajar hmm. tapi jangan sampai oh, hanya kepada saudara saja satu untuk diberikan satu orang paling tidak tiga minimal tiga itu pun dalam mata Imam Syafi'i diperkenankan tiga seperti yang di uh, kokohkan oleh Imam uh, Al-Ustukhari ya Imam Royani dalam madhab Imam Syafi'i dan juga Imam Ustukhari kemudian sekelompok dari ulama madhab Imam Syafi'i memper memperkenankan minimal tiga anda bagi tiga itu semuanya satu juga bagi tiga 700, 700, 700 Anda bagi tiga itu lebih aman Kalaupun Anda harus satu Lihat kebutuhannya kalau dah darurat semuanya utangnya sampai numpuk-numpuk dan sebagainya sudah melarat utang lagi anaknya sakit nggak ada masalah nah, tapi ingat yang harus kita pentingkan adalah bukan karena kita ngikut hawa nafsu tapi karena kita memikir kepentingan orang dan kepentingan orang ini harus kita adil orang lain pun harus kita pikirkan dan memang kalau sama-sama melarat yang didahulukan adalah saudara kita misalnya ada orang fakir tetangga kita ada saudara kita juga fakir saudara yang boleh menerima zakat dengan ketentuannya tadi maka yang didahulukan saudara karena itu ada punya silah silaturahmi sekaligus penyampaian zakat wallahu a'lam bisawab baik sahabat radioku dimanapun anda berada uh, akhirnya kita sudah sampai di penghujung waktu dan kita akan uh, masuk ke sesi yang berikutnya yaitu kesimpulan dan langsung ditutup dengan doa oleh Bu Yaya. Ya, Kesimpulannya Bismillahirrahmanirrahim kami ingin mengetuk hati kepada semua yang berjuang di dalam dunia zakat ini. Itu harta Allah yang kita harus berhati-hati. Benar-benar berhati-hati dan kita perlu kejujuran. Keluarkan kepentingan pribadi kita dari urusan-urusan duit ini. Kalau mau ngentengin urusan fikih, urusan ibadah. Karena Allah itu mudah. Selagi itu perbedaan antara ulama boleh. Tapi kalau urusan keuangan mabniun alal musyahadah yang namanya uang duit itu adalah dibangun atas dasar ketat nggak boleh ngentengin dan semua ulama insya Allah tahu istilah apa kaidah tersebut maka semua harus koreksi diri yang berjuang di masjid ayo koreksi jangan ragu untuk membenahi ini semua dan kalau misalnya ada sebuah masjid atau sebuah pesantren kemudian mengambil apa yang kami sampaikan ini komandokan ke orang lain bahwasanya pesantren ini tidak boleh menerima zakat pondok ini nggak boleh menerima zakat masjid nggak boleh menerima zakat akan tetapi masjid ini mau roboh tolong kirim sedekah sunnahnya, infaknya. Orang bakal mengirim itu semuanya. Dan ini adalah ilmu. Dan kadang ada orang yang sudah kita ingatkan masih lupa. Buya ini zakat. <laughs> Buya ini zakat dan kemarin pun masih ada. Yang tahun lalu sudah kami ingatkan, ternyata tahun ini masih masih membayar. Ini menunjukkan barangkali beliau-beliau itu adalah uh, belum bisa meyakini ah, apa yang kami sampaikan ini. Dan ketahuilah, Anda rugi. Zakat Anda dikatakan akan jatuh sebagai zakat. Percuma. Paling enak Anda datang ke kiai kalau Anda ingin uh, eh, membantu kiai dalam arti kiai biasanya tanggungan. Hmm. Bilang saja, kiai saya punya zakat tolong bagikan kepada fakir miskin yang Anda kenal. Di belakang kiai sana banyak orang-orang melarat. Kiai kadang-kadang tempat ngadunya orang melarat, kadang-kadang orang datang tidak hanya minta ilmu. Kadang-kadang saya sakit, tidak bisa berobat, ada kadang saya punya utang nggak bisa bayar bisa ada itu kiai biasa tempat ngadu yang semacam itu dan tidak semuanya bisa diselesaikan oleh sang kiai. Maka dengan duit zakat yang Anda titipkan bisa bermanfaat. Tapi kiai itu sendiri harus jujur, jujur bukan untuk dirinya sendiri. Kecuali kiai itu fakir, tolong lelaki ini. Kalau kiai itu fakir, Anda harus lebih utamakan dari yang lainnya nih. Kalau kiai di kiri kanan fakir, kerjanya ngajar toh, usaha juga nggak punya. Sesaat ngok kuli, sesaat ini kerjaannya hanya warung kecil itu. Anda harus perhatikan itu. Tapi kecuali kiai yang sudah jelas perusahaannya ini ada uh, tanahnya banyak, kebunnya banyak ya sudah itu lain. Kan bisa ketahuan kiai fakir. Dan rata-rata kiai itu melarat. Rata-rata karena mereka tidak sibuk urusan dunia. Maka dia berhak menerima zakat karena kemelaratannya bukan karena kekiaiannya. Maka ini jangan sampai gara-gara ini kiai nggak dikasih semuanya. Anda <laughs> haram dosa. Kiai awal dia kasih. Ingat para DKM Badan Ambil Zakat, tolong utamakan tuh kiai-kiai yang melarat itu karena mereka yang mengajar. Cuman sisi lain nggak adab orang ngasih kiai zakat tuh karena zakat tuh min syakhi amwalin nas, kotoran hartanya manusia. Masa kiainya dikasih harta yang kotor? Kalau Anda cinta sama kiai Anda, ambil yang paling bersih. Rasulullah itu tidak ingin cucunya makan kurma dari zakat, dikeluarkan kayak nyongkel najis tuh. Sama kalau Anda cinta kepada ulama semestinya jangan dikasih duit zakat dong kalau ulama itu fakir. Anda beri yang lainnya. allahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya Allah berikan kepada kami kesadaran dan keinsyafan ya Allah. Amin. Ya. Agar kami bisa mengikuti kebenaran yang kami dengar ya Allah. Allah ma'arinal haqqa haqqa tunjukkan kebenaran sebagai kebenaran ya, ya Allah. Dan tunjukkan kebatilan sebagai kebatilan ya Allah. Sehingga kami bisa mengikuti kebenaran dan menjauhi kebatilan ya Allah. Ya Allah kumpulkan kami dengan orang-orang yang baik ya Allah. Ya Kirimkan kepada kami orang-orang baik yang kau ridho yang kau cintai ya Allah. Jadikan kami ahli membayar zakat ya Allah dan jangan kau jadikan kami orang yang nerima zakat ya, Allah. ya Allah. Jadikanlah harta kami harta yang ber berkahi ya Allah Amin. harta yang halal yang berkah yang mengantarkan kepada kemuliaan di Amin. dunia dan di akhirat ya Allah jika ada di antara yang mendengar suara ini ada yang tersinggung perasaan mereka ada yang merasa merasa sakit hati mereka kami mohon muliakan mereka ya Allah muliakan mereka ya Allah muliakan mereka ya Allah muliakan mereka ya Allah sungguh engkau maha kuasa ya Allah Jangan kau jadikan mereka semakin sakit karena kalimat kami dan ampuni kami dosa kami. Ya Allah mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami. Amin ya ada yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkanlah kami dalam bayar hutang. ya Allah berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat dan berikan kepada kami semua khusnul khotimah. Husnul khotimah mati dalam keadaan iman Iman ya Allah Rabbana atina fi dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa qina adab benar Sallallahu alaihi wa sallam Alhamdulillah Rabbil alamin Al-Fatihah Demikianlah uh, sahabat radioku dimanapun anda berada. Akhirnya kita sudah sampai ke penghujung acara.